Dan dalam akidah Sunnah wal Jamaah mereka menjauhi tahrif demikian juga tahdil, demikian juga tamzil dan tashbih. Dan sudah lewat pembahasan tentang ini. Demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW tentang syafaat. Demikian juga tentang Al-Quran bahwa Al-Quran mullah Demikian juga terakhir disebutkan tentang masalah kodok wal kodar Demikian juga tidak bisa kita menentukan seorang itu masuk dalam neraka ataupun dalam surga kecuali dengan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat taat kepada pemimpin. Demikian juga tidak memberontak kepada mereka wala naro al kuruj ala imatina wa ulati umurina dan kita tidak berpendapat untuk kuruj yaitu memberontak atas imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita. Wajar walaupun mereka dalam keadaan bermaksiat. Kemudian berikutnya Qala rahimahullah ta'ala wa nattabi'u as-sunnata wal jama'ata. Di antara akidah sunnah berikutnya adalah dan kami mengikuti sunnah. Demikian juga jamaah. Wa najtanibu asy-syudzudz wal khilafa wal furqata. Dan kita menjauhi asyudud sesuatu yang dihitung nyeleneh, sesuatu yang asing. Wal khilaf, perselisihan. Wal furqah dan pengelompok-kelompokan. Jadi di sini termasuk akidah Ahlussunnah Jamaah yaitu berpegang dengan sunnah, mengikuti sunnah, demikian juga jamaah dan menjauhi perpecahan, menjauhi kelompok-kelompok. Demikian juga sesuatu yang asing-asing dari agama kita ini. Dan disebutkan juga bahwa kemudian para ulama menjadikan mereka atau beri nama mereka dengan alusunan jamaah. Karena waktu itu semua dari kelompok mengatakan sebagai muslim. Sebagai orang yang beriman. Kemudian karena terjadi pemikiran-pemikiran seperti Qadariyah, demikian juga Jabariyah, demikian juga Khawarij, Demikian juga Murji'ah. Demikian juga yang lain dari kelompok-kelompok yang mereka mengaku sebagai muslim semuanya. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj, "Huwa samakumul muslimin min qablu wa Allah Subhanahu wa taala yang berikan nama kalian muslimin. Min qablu wa Ya sebelumnya demikian juga di keadaan sekarang ini. Yani Allah memberikan nama kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga beriman kepada apa yang datang kepadanya Nabi SAW dengan muslimin. Asalnya demikian. Tetapi ketika mereka kelompok-kelompok ini juga mengatakan muslimin, maka mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan lakob ataupun julukan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Jadi asalnya Allah beri nama kita semua ini muslim. Tidak kemudian dalam keadaan terpecah-pecah, tapi ketika kelompok-kelompok itu semua mengatakan sebagai muslim juga, Qadariyah mengatakan muslim, Jabariyah juga, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya mengatakan kami adalah seorang muslim. Kami semua adalah muslim. Jadi situlah para ulama memberikan julukan mereka ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara ciri mereka adalah mengikuti sunnah wal jamaah ini. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Al-Tahawi. Demikian juga menjauhnya apa perselisihan, demikian juga furqah. Nanti, nanti kita akan sebutkan ya istilah ahlu sunnah wal jamaah Demikian juga di dalam akidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya al firqa an-najiyah. Dari sini juga kita bisa ambil bahwa mereka juga menjuluki dengan firqa an-najiyah. Demikian juga al-mansurah. Al-Imam Ibnu Abilis menyebutkan ya sunnah bisa ditulis as-sunnah yaitu tariqatul rasul alaihi salatu wasalam. Ini sunnah. Sunnah itu jalannya Rasulullah saw. Kalau dalam Ibnu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sunnah itu adalah apa? Qaulun wa fi'lun ini ucapan demikian juga perbuatan wa ikrarun demikian juga penetapan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Nabi menetapkan itu sunnah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Demikian juga ucapan Nabi itu adalah sunnah. Demikian juga Nabi membiarkan suatu, menetapkan seperti al-azl ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendiamkan itu juga dikatakan sebagai sunnah. Demikian juga sebagian mereka menambahkan hamun, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin puasa ya tanggal 9 Muharram. Ya, Lau istu min fi'ami qabil lasumtu tasik. Kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang aku akan puasa di tanggal 9. 9 Muharram. tapi Nabi kemudian meninggal. Hamun ini juga dikatakan sunnah. Ya, dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau ikrar. Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini ya, beliau menyebutkan Imam Ibnu Abil Is, sunnah itu adalah thariqatul Rasul. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah, nah, jamaah, apa itu? Jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Wa hum ashabah wa tabi'un. Lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mereka adalah para sahabat dan para pengikut para sahabat, eh, tabi'in, atau tabi'in dan sebagainya sampai hari kiamat. Nah, jadi jamaah itu adalah jamaahnya kaum muslimin dari para sahabat dan pengikut para sahabat sampai hari kiamat. Nah, itu itu namanya jamaah. Ya ini. Jadi lafaz ya as-sunnah atau istilahnya ahlu sunnah wal jamaah diambil sunnah ini tadi. Adapun secara dalil, ya dalilnya adalah istilah ahlu sunnah wal jamaah itu disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ya disebutkan oleh beliau Irbad bin Sam bin Sariyah radhiyallahu anhu wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan Mau itu nasihat kepada kami wajilat minhal qulub wa minhal uyun sampai mata itu meneteskan air mata. Hati itu bergetar. Kemudian beliau mengatakan para sahabat waktu itu mengatakan ya Rasulullah mau mau'idun mu'adhin ya Rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau meninggal. Fa'usina berikanlah wasiat kepada kami. Qala apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was wa ta'ah wa in alaikum abdul habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan, memerintahkan kalian itu yang memimpin kalian adalah budak Habasyi dari Ethiopia. Ya demikian. Munabi mengatakan fa inna ma isminkum fa sayara ikhtilafan Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian ya diberikan panjang umur, demikian juga setelahnya akan melihat ikhtilaf perselisihan yang banyak. Apa nasihat Nabi? Fa'alaikum bisunati. Atas kalian berpegang dengan sunnahku. Ini dalilnya. Ya, jadi bisa ditulis dalil istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu apa? Hadis Irbad bin syariah. Jadi semua oleh Imam At-Tirmidzi. Itu di dalam Arba'in Nawawi disebutkan. Ya, dalilnya kita berpegang dengan sunnah ini apa? Hadis Irbad bin syariah. Fa'alaikum bisunati. Barang siapa yang masih hidup nanti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak Fa'alaikum bisunati. Atas kalian berpegang dengan sunnahku. Apa sunnah tadi? Sudah kita sebutkan. Tariqatul Rasul. <clears throat> Jalannya Rasulullah SAW. Wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin dan peganglah sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha nawajid. Gigitlah dengan nawajid gigi geraham. Ya, ini gigitlah dengan kuat. Maknanya adalah demikian. Ini dalilnya. Adapun jamaah Ya, di antara dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Al-jamaah tadi apa oleh Al-Imam Ibnu Abi jamaah itu jamaatul muslimin. Ya, kumpulannya kaum muslimin dari para sahabat dan mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya surat ya dari dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu hadis Bukhari Muslim. Ya. Nabi alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang tidak boleh tidak boleh untuk dibunuh. Ya, di antaranya adalah yang kaum muslimin. Ya. Secara umum, kecuali mereka melakukan tiga kemaksiatan itu. La yahillu damu muslim illa bi salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari tiga perkara. Apa itu? asai saibu Orang sudah menikah berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan tidak benar. Kemudian yang ketiga inilah dalilnya. Wattariqul dini al-mufariqul jamaah. Yang meninggalkan atarik meninggalkan agamanya al-mufariq yang dia itu berpisah terhadap jamaah. At-tariqul dini al-mufariqu lil jamaah. Ya, yang meninggalkan jamaah. Ini dalilnya. Jadi al al-jamaah lafaz sunnah sendiri tadi sudah kita sebutkan al-jamaah adalah di sini. <clears throat> Jadi di antara akidah kita adalah mengikuti sunnah demikian juga jamaah. Di antara para ulama, ya mereka menyebutkan ya di antara istilah-istilah mereka yaitu apa? Atau taifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah demikian juga apa? Al-firqah an-najiyah. Di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan di Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan bahwa itiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamisaah ahli sunnah wal jamaah. Paham? Di, di sini lafaz ahli sunnah wal jamaah sudah ada dulu. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah tahun 700 Hijriah. Demikian juga Imam At-Tahawi rahimahullah ini juga yang lebih dulu beliau Ya bahkan sekitar tahun ini 300-an. Kemudian juga Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah Adapun istilah ya al firqa an-najiyah al-mansurah ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah taala. Demikian juga di antara dalilnya adalah an-najiyah yaitu apa? An-naji minan nar selamat dari api neraka. firqa an-najiyah. Lafaz an-najiyah yaitu an-naji ini najiyatun minan nar selamat dari api neraka. Bikilah bi ghairiha Berbeda dengan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang sesat. Ya demikian. Dalilnya adalah apa? Dari hadis akan terpecahnya umat ini. Sebuah dari Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Abu bin Malik. Ya bisa ditulis. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah selesai tadi dalilnya. Kita harus mengetahui Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Tadi dalilnya sudah disebutkan di Irbat, Radhiyallahu dan tadi apa tadi? Abdul Mas'ud. Selesai. Sekarang istilah yang lain digunakan oleh para ulama. Ya al-firqa an-najiyah. Firqa sendiri kelompok. Diambil dari hadis Auf bin Malik ini. Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan yang selainnya. Dari situlah diambil istilah al-firqa an-najiyah. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan qatil yahud ala ihda wa sabina Terpecah orang Yahudi itu menjadi 71 firqah kelompok. Sini diambil firqah ya kelompok. Kemudian Kemudian sebutkan wa ta'ala qatil nasara ala sintaini ini sab'ina firqah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Paham? Jadi Yahudi 71, Nasrani lebih banyak lagi. Oh, Nabi mengatakan di nafsi Muhammadin la tastariqanna ummati ala salas wa sab'ina firqah. Demi yang jiwaku di tangannya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, yang demi Allah akan terpecah umatku. Ini menunjukkan mereka masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kafir ya, paham? Mereka diancam dengan api neraka, tapi tidak kafir. Menjadi 73 kelompok. Wahidah bil jannah wa sab'una finnar. Satu dalam surga, 72 dalam neraka. Inilah yang diambil dapat najiyah. Paham? Jadi firqah najiyah diambil dari dalil ini. Hadis Abu bin Malik bukan Imam Ibnu Majah ini dalilnya. Firqah najiyah. Najiyah itu apa, apa yang selamat? Selamat dari api neraka. Kenapa? Kenapa mereka selamat dari api neraka? Karena 72 semua masuk neraka kecuali satu. Walaupun kita berpendapat mereka tidak kekal, paham? Mereka seperti melakukan dosa besar. Kalau Allah kendaki orang ampuni, kalau enggak Allah siksa dulu, kemudian masuk dalam surga selama tidak melakukan pembatal keislaman. Ini dalil firqah an najih Sedangkan lafaz al-mansurah, mansurah itu artinya mansurah yang ditolong. Kalau an najih tadi selamat. Selamat dari api neraka. Ya, kenapa? Karena semuanya masuk neraka kecuali satu kan? Ini sekarang al-mansurah dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Muawiyah. Radhiyallahu anhu, Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Nabi SAW boleh mengatakan, ya, la yasalu min ummati terus menerus dari umatku. La tasalu taibatu min ummati. Zahirin ala haq mansurin. Hai nah, tegak di atas kebenaran mansurin, ditolong. Di dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Dari sinilah diambil ya lafaz al-mansurah, al-mansurin yang ditolong. Akan terus menerus ada dalam dalam matku ini suatu kelompok Taifah. Ya. Mansurin yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diambil lafaz mansur. Ya, demikian. Doa ala haq, tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka yang menelantarkan mereka, yang ingin menghancurkan mereka, yang mencelakakan mereka. Ya, hatta ya'tiyahum amrullah sampai datang kepada mereka itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dzalik dan mereka di atas yang demikian itu. Ini. Ini dari sini kita mengambil pendapat yang dipakai oleh para ulama tadi. Paham? Jadi kita mendengar Ahlussunnah wal Jamaah atau atau Ifal Mansurah atau Firqah Najiyah tadi dalilnya. Paham ya? Dari situlah para ulama mengambil istilah ini. Sebenarnya mereka semua kaum muslimin, paham? Sebenarnya mereka adalah kaum muslimin semuanya, tapi ketika banyak kelompok-kelompok yang beri nama muslim juga, ya orang-orang eh, Jahmiyah mengatakan muslim juga. Demikian juga Rafidhah mengatakan muslim juga, mukmin juga. Akhirnya mereka membuat istilah ini tadi. Bahkan belakangan ini juga para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah demikian juga ulama yang lain kita mengumpulkan beberapa tulisan itu yang menjuluki dengan lafaz salafi, paham? Karena mereka masing-masing mengatakan apa? Ahlu sunnah. Orang ya mengikuti Abu Hasan sebelum bertobat Abu Hasan al Ashari itu ya juga mengatakan ahlu sunnah. Nah, demikian juga orang-orang Maturidiyah juga mengatakan ahlu sunnah. Kawan muslimin mengatakan ahlu sunnah kan demikian. Tablik juga mengatakan demikian. Demikian juga yang lain kelompok-kelompok itu. Aswaja dan sebagainya. Akhirnya mereka para ulama pun ingin membedakan dari kelompok itu semua karena mereka mengatakan ahlu sunnah Bukan ingin kemudian memecah-mecah kaum muslimin tidak. Berikan istilah apa? Salafi. Ya, atau dakwah salafi atau salafi atau ana salafi. Ini ana atau aku adalah salafi, pengikut salafus salaf. Dalilnya banyak sekali. Ya, demikian. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan nikmat salaf laki anak sebagus-bagus salaf orang terdahulu untukmu wahai Aisyah adalah aku ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah mereka para ulama mengambil ya lafaz salafi. Karena tadi mereka mengatakan sunnah. Dulu kan mereka mengatakan muslim semua. Akhirnya seperti Imam Ahmad demikian juga yang lain membuat istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian akhirnya Ahlus Sunnah ini menjadi apa kelompok yang menang. Dalil mereka yang kuat dan sebagainya tersingkir di istilah dari Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, tersingkir semua. Akhirnya mereka berkedok dengan istilah apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga semua orang sufi, maturidiyah, asyairah dan sebagainya. di wan muslimin, jamaah tablik mengatakan ahlu sunnah wal jamaah juga. Akhirnya mereka para ulama membuat istilah yang baru itu apa? Salafi. Paham? Ya demikian. Itu pun kadang mereka juga masih mengatakan salafi juga orang-orang sebagai sunnah wal jamaah itu kan demikian. Akhirnya mereka pun menjuluki kita dengan salafi wahabi. Nasrul Alafiyah yang mengistilahkan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena kita banyak mengambil ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau menyebutkan dalil yang jelas tentang masalah tauhid. Jadi demikian ya di antara akidah kita dalam mengikuti sunnah demikian juga jamaah dan kita menjauhi asyudud wal khilaf wal furqah. <clears throat> Disebutkan ya oleh Imam Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hambali Ta'ala ya ketika beliau menyebutkan <clears throat> syarah hadis tersebut ya bahwa akan pecah umat ini menjadi 73 golongan semua neraka kecuali satu ya beliau menyebutkan bahwa itu adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala sunnah kauniyah ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lepas darinya perpecahan itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang penting bagi kita di sini yaitu apa? Untuk kemudian mencari dari kelompok-kelompok tersebut mana yang dia itu mencocoki kebenaran. Ada satu istilah Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ya beliau menyebutkan al-jamaah ma wafaqal haq walaupun tawahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau dalam badan sendirian. Kemudian juga sebagian menyebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diperselisihkan sebagian oleh Imam Ibnu Abil Is taala. Wa ma ahsana qawli Abdullah ya, qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ucapan yang bagus untuk kita mengambil sunnah itu terhadap orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kadang-kadang kita dulu membaca buku ya ditulis oleh orang yang kita anggap punya ilmu di atas kebenaran Allah besar. Kemudian di dalam perjalanan masih hidup dia ya menyeleweng ya sebagian ulama menyebutkan bahwa dia dalam keadaan menempuh jalan yang bengkok. Maka di sini diambil pelajaran bahwa seorang apabila mengambil pendapat atau mungkin ucapan atau mengambil sunnah dari orang yang hidup yang masih hidup tidak aman. Yang aman adalah mengambil sunnah ataupun ya jalan orang yang dia itu sudah meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Semua oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan ini oleh Ibnu Battah di ya oleh Ibnu Battah Ibnu Abdul Bar di Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Demikian juga yang lainnya sebelum menyebutkan ya bahwa sanadnya ada terputus ulama tapi ada penguat dan ini adalah ucapan yang masyhur insyaallah sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Khaisu qala beliau mengatakan sebenarnya di sini halaman 588 Isyarah kita ya Al-Imam Ibnu Abilis ucapan yang sering kita dengar maka namikum mustannan falyastanna biman qad mata barang siapa di antara kalian yang mencontoh maka contohlah orang yang sudah meninggal kalau ingin mengambil sunnah mengambil contoh ambil contoh orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Para sahabat sudah meninggal. Imam Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang baru-baru yang sudah meninggal, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh bin Bas, Syekh Albani sudah meninggal. Kalau kalian ingin mengambil sunnah, mengambil sunnahlah dari orang yang sudah meninggal. Fa'inal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ya la tu'min alaihi fitnah. Karena sungguhnya orang yang dia itu hidup tidak aman dirinya dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Masih dia menempuh beberapa marhalah atau tahun-tahun dari umur yang harus dia selesaikan. Tidak aman dari fitnah, fitnah dunia ataupun fitnah apa? Ini syahwat ataupun syubhat. Jadi demikian. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini lafaz yang pertama ini sudah cukup bagi kita. Apa yang penting? Barang siapa yang ingin mengambil contoh, ambillah contoh dengan orang sudah meninggal. Karena sungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah, dari ujian. Itu. Berapa banyak dulu kita merasa takjub terhadap bulan fulan, bulan ya, dengan mungkin kepandaian ini dan itu yang dia miliki atau mungkin ibadah ini dan itu ternyata tergelincir karena masih hidup. Walaupun kita juga tidak memastikan dia karena dia masih ya masih dalam dalam keadaan hidup. Oleh karena itu untuk kita mengambil sunnah atau contoh dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Demikian juga setelah mereka tentu saja yang mengikuti jalan mereka. Dan para sahabat Nabi kanu afdol hadil ummah mereka adalah orang yang paling mulia di umat ini. Abaroha guluban yang paling baik hatinya. Wa amakoha ilman mereka paling dalam ilmunya. Para sahabat Nabi itu hatinya paling baik. Ilmunya paling mendalam, wa aqallaha takaluban, paling sedikit memaksakan diri. Enggak bisa yang sudah, enggak mampu yang sudah, enggak perlu memaksa maksa diri. Qaumun akhtaruhum Allah li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum-kaum yang Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabinya, menemani nabi menyampaikan syariat. Ini menunjukkan jeleknya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat semuanya kecuali sedikit. Mereka itu para sahabat dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi menyampaikan apa? Agama. Wa iqamati dini menegakkan agamanya. Fa'arafu lahum fadlahum. Ketahuilah keutamaan mereka, kenali, ya, kenali. Kebaikan mereka itu kenali. Keutamaan mereka itu bacalah. Wa tabauhum fi asarim, ikutilah bekas-bekas mereka. Wa tamasaku bima bimastat'ama min akhlaqihim. Berpeganglah dengan apa yang mereka itu punya akhlak-akhlak. Ya. Wa dinihim agama mereka. Fa innahum kanu 'alal huda mustaqim karena mereka dulu adalah di atas petunjuk yang lurus. Ya, selesai. Ini. Ya. Jadi kita menyelisihi perselisihan. Bahkan Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan ketika beliau waktu itu di dalam ya musim musim haji di khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu sebagaimana biasa, yakni khalifah atau pemimpin itu sebagai imam ketika melakukan ibadah haji yang mulia. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, Abu Bakar demikian juga Utsman. Kemudian di giliran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim rahimahullah taala bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyempurnakan salat zuhur dan asar, paham? Kalau dulu di zaman Nabi SAW, beliau dari Madinah, kemudian ke Mekah, menjamak beliau. Ya, menjamak demikian juga mengkosor. Dari surat-surat ketika beliau apa? Melakukan ibadah haji. Maka Utsman bin Affan beliau ternyata apa? Menyempurnakan. Paham? Maka waktu itu didatangkan Abdul Mas'ud radhiyallahu atau Abdul Mas'ud radhiyallahu ditanya, "Bagaimana ini? Dulu sunnah Nabi SAW demikian demikian." Beliau mengatakan, "Al-khilafu syar." Al-khilaf syar. Menyelisihi imam itu adalah kejelekan. Atau secara umum menyelisihi jamaah kaum muslimin itu adalah jelek. Ya demikian. Sampai akhirnya mereka menyebutkan para ulama ya tentang masalah ya sholat jamaah. demikian juga kosor di dalam ya di dalam safar walam yang rajih ya sunnahnya adalah untuk mengkosor. Ya, tidak sampai wajib. Paham? Tidak sampai wajib. Ini. Jadi adanya al-jamaah terjadinya persatuan adalah suatu yang baik. Adapun menyelisih demikian juga perpecahan itu adalah jelek. Kemudian berikutnya kita akan meneruskan qala rahimahullah taala. Qauluhu ini berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, "Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah." Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Kita mencintai orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. Ini di antara kita Sunnah wal Jamaah adalah mencintai orang-orang yang baik, orang-orang adil atau bahkan pemimpin-pemimpin yang adil. Wal amanah demikian juga orang-orang yang amanah. Wa begitu ahlal jawri wal khianah dan kita membenci ahlal jor orang-orang yang tidak adil. Jor itu jahat. Orang-orang yang tidak baik kita benci. Wal wal khianah demikian juga berkhianat, lawan dari amanah. Maka di antara sunnah ini Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mencintai orang-orang yang adil dan orang-orang itu yang amanah dan membenci orang-orang yang jelek, orang yang tidak adil demikian juga khianat. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ini disebutkan lafaz amanah di situ. Bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Yang disebutkan di dalam Tafsir As-Sa'di Ta'ala ketika belum menyebutkan tafsir surat Al-Azab ini ayat yang ke-72. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ya, yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Syekh Abdul Sa'di Ta'ala In aradna amanah kami menunjukkan disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ini adharo. Adharna kami menampakkan, kami menawarkan al-amanah, amanat ala samawati wal ard kepada langit demikian juga bumi. Wal ibad dan gunung-gunung. Fa'abaina mereka semua menolak. Ayahmilnaha untuk mengangkat, membawa untuk menerima amanah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini. Tidak ada yang mau menerima. Langit, bumi, gunung-gunung, ya. Wasbaqna namina dan merasa berat. Ya, merasa tidak mampu. Minha darinya wa hamalahal insan dan manusia membawanya. Ya, Nabi Adam alaihissalam mengangkatnya. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini adalah dzaluman, dzalim. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi dzaluman yaitu apa? Mendzalimi dirinya banyak melakukan kemaksiatan, jahula bodoh terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam tafsir, tafsir di sini, tafsir Asadi Rahmat Ta'ala. Yu'adimu ta'ala al amanah. Allah mengagungkan perkara amanah. Alati iktaman Allahu alaiha al-mukallafin. Yang mana Allah taala meminta untuk melaksanakan amanah ini orang-orang yang ya mendapatkan beban atau makhluk-makhluk yang mendapatkan beban. Alatihi imtisal awamir. Jadi amanah itu disebutkan bisa ditulis ya amanah sendiri itu adalah imtisal awamir melaksanakan perintah-perintah Allah. Wasdina al mahari dan menjauhi haram, suatu yang diharamkan. Itu amanah. Sebutkan dalam ya beberapa tafsir berbagai macam makna-makna amanah. Yang lebih mendekati kebenaran ulama amanah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah amanah. Jadi Allah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, demikian juga gunung. Mereka menolak karena berat. Walaupun pahalanya kalau melaksanakan besar, tetapi apa? Tetapi hukumannya susah berat ketika menolak atau tidak melaksanakan amanah ini. Jadi amanah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bihalisir wal khofiyah. kahali alaniyah, yaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi seperti keadaan tampak. Jadi melaksanakan perintah Allah baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dilihat manusia. <coughs> Itu amanah. Ya, demikian. Maka kemudian disebutkan semuanya menolak dan manusia pun mengambil. Ya itu, itu amanah. Adapun orang-orang yang melaksanakan amanah, maka kita mencintai mereka. Demikian juga orang yang adil. Demikian juga orang yang adil. Bahkan disebutkan di dalam apa? Di dalam e, Fathul Bari ketika beliau Al-Imam Al-Hafidz Munajjar menyebutkan tujuh orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu Hadis Bukhari dan Muslim. Apa itu? Sab'atun yudilu mulafi dini ila ila dilu. Ada tujuh jenis manusia yang nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, imamun adil. Paham? Ya ini yang pertama Nabi menyebutkan dari tujuh jenis manusia itu yang pertama imam adil. Kemudian apa lagi? Seorang yang ya syabun nasyab itu adalah anak muda yang dia itu tumbuh taat pada Allah sejak dari muda, sejak dari kecil taat pada Allah, sholat menjadi kemaksiatan sejak kecil seperti itu. Kemudian ya rojulun kalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang hatinya terikat dengan masjid. Yang ketiga, kemudian rojulani tahaba billah istama saudara lillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah. Kemudian rajulun da'at imratun, seorang laki-laki diajak zina oleh seorang perempuan datu jamal memiliki ke kecantikan ya wa nasab demikian nasab ataupun ya harta sudah cantik punya harta juga maka dia pun takut meninggalkan maksiat itu karena Allah subhanahu wa taala mendapatkan Allah Begitu juga rajulun allah khalian fafadat aina seorang yang dia itu berzikir kepada Allah sendirian sampai menangis. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin seorang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan sampai tidak tahu tangan kiri apa yang sedekah oleh tangan kanannya. Tapi di sini oleh Ibnu Hajar taala Nabi mengawali dengan apa? Imamun adil. Paham? Kenapa? Bisa ditulis karena manfaatnya itu adalah umum. Paham? Karena manfaatnya itu untuk dia dan orang lain. Muta'adiyah manfaatuhu. Manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain sehingga Nabi mendahulukan imamun adil. Ini keutamaan orang yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yaitu yang mengurusi perkara kaum muslimin. Nabi mendahulukan di sini karena yang lainnya itu kebanyakannya untuk dia sendiri kan. Zikir pada Allah sampai menangis, meninggalkan persinan tadi. Kan demikian. Jadi itu sunnah mencintai apa? Orang yang adil dan amanah. Kebalikan yang benci orang-orang jor. Yang dia tidak adil, yang jahat wal khianah. Wal oh, khianat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu juga. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam Quran Muslim ya, disebutkan di situ tentang uh, eh, alamatun nifak. Ini tanda-tanda kenifakan Nabi menyebutkan tidak tu minakona, kalau dia itu Dimintai amanah, merasa amanah, khona berkhianat. Nah, ini ciri munafik. Wa idza hadatsa kadzaba kalau berbicara dusta. Wa idza tumina khona kalau dimintai amanat berkhianat. Ya. Wa idza wa'ada qadara kalau sudah berjanji menyelisih, janji tidak ditepati. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya ini. Jadi mencintai termasuk al-sunnah wal jamaah, ya akidah al-sunnah wal jamaah itu mencintai orang-orang yang yang dia itu adil demikian juga amanah dan benci orang yang ahli ya kiana Demikian juga orang yang tidak adil. Adapun kalau mencintai <clears throat> manusia ya, maka itu selama apa? Selama mereka itu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, selama mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mencintai orang per orang, paham? Mencintai keluarga, mencintai teman dekat, ya, ini teman akrab. Maka di situ ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bisa ditulis hadis yang yang mulia hadis Barok bin Azib. Ya. Ya walaupun terjadi perselisihan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibn Kalau kita mencintai seseorang hendaknya sederhana saja. Jangan berlebih-lebihan. Menampakkan seseorang mamanya, masya Allah, jangan berlebih-lebihan. Karena Nabi sudah menyebutkan apa e, aturan pada kita. Kalau mencintai orang per orang, ya maka jangan berlebih-lebihan. Hadis Abu Hurairah terakhir diusulkan oleh Ibn Hibban. Demikian juga bisa dilihat di buku-buku yang lain. Demikian di Sunan at midi. Ya, bisa kita lihat lafaznya langsung di Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala <clears throat> beliau menyebutkan yang itu berkaitan dengan apa dengan dengan manusia Hadis nomor 1997. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibak haunan mah, asa yakuna bagi do bagi yauman mah. Cintailah temanmu sederhana saja, haunan mah. Karena boleh jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari. Ya ini kalau Engkau mencintai seorang, Nabi mengatakan cintailah dia itu haunan ma, sederhana saja. Jangan berlebihan. lebihan kadang mencintai perempuan atau yang sebagainya, ya, atau teman dekat, atau mungkin orang yang dianggap uh, mulia dan sebagainya. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi mengatakan cintailah seorang itu haunan ma, ya ini sederhana saja. Karena boleh jadi dia itu bagi doa, yauman ma menjadi musuhmu suatu hari. Wa abghid bagi doka haunan mah dan kebalikannya bencilah musuhmu itu sederhana saja haunan ini ringan sederhana saja asa ayakuna habibaka yaman ma mungkin dia nanti suatu saat menjadi orang yang kamu cintai ini kalau orang yang kita benci membenci jangan terlalu membenci karena mungkin boleh jadi dia menjadi orang yang kau cintai sebutkan Hindun ya radhiyallahu istri dari Abu Sufyan radhiyallahu waktu itu dia mengatakan Wahai Rasulullah, aku nggak pernah melihat wajah yang paling aku benci dari wajahmu. Setelah dia masuk Islam, ya disebutkan dia paling ya di antara makhluk yang paling bahkan yang paling dia cintai adalah Nabi SAW. Ya demikian. Ini kalau kita berkaitan dengan makhluk tidak perlu kemudian terlalu ya mencintai atau mungkin terlalu benci. Semoga dalam nihaya Ibnu Athir, ai hubban muqtasidan. Kecintaan yang sederhana bila ifrat, ya tidak kemudian apa? Berlebih-lebihan Fa wasalahu bima liiradati taqlil aila tusrif fil hub. Jangan kamu berlebihan dalam mencintai. Walal bughd demikian juga dalam kebencian karena nanti bahasa ayan akisa amr. Kadang-kadang nanti berbalik perkara tersebut. Ya, demikian disebutkan demikian. Fatandam maka kemudian kamu jadi menyesal. Ya, demikian. <clears throat> Ini kalau dengan makhluk. Kemudian juga disebutkan dalam hadis bahwa cinta dan benci itu termasuk paling kuat tali Islam. Ya bisa ditulis hadis di dalam ya Musnad Ibnu Abi Syaibah, demikian juga dalam riwayat Imam Tirmidzi hadis Barak bin Asib radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Abi Syaibah. Nabi SAW beliau mengatakan, "Autsabu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Paling kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini hadis yang penting. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Paling kuatnya tali iman itu adalah apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini. Dimana beliau bilang menyebutkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ya, diantaranya salah sun makun nabi wajada halawat iman. Tiga jenis manusia apabila mendapatkan di dalamnya ini mendapatkan manisnya iman, ya menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selainnya. Maka maka Allah wa Rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma. Ini. Kemudian orang mencintai karena Allah, orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, ya demikian. <clears throat> Soal demikian, yang kita akan baca surah nabawiyah.